بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد anggota grup WhatsApp Dirasa Islamiyah rahimana wa rahimakumullah masih tentang niat. Kita akan membahas dan melanjutkan حديث حديث yang terangkai dalam kitab Riyadhus Salihin. Hadis ke-10 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan kita telah jelaskan biografi beliau dan juga keistimewaan-keistimewaannya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, "Salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 darajah." Salat seseorang yang dilakukan berjamaah bersama kaum muslimin memiliki nilai pahala yang lebih daripada sholat yang dia lakukan sendiri di rumah maupun di pasarnya dengan 20 sekian kali lipat. Wadhalika sebabnya adalah anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsana wudu Sebagian mereka ketika berwudu kemudian memperbaiki dan menyempurnakan wudunya, thumma atal masjid la yuridu illa as-salah wa la yanhazuhu illa salah kemudian setelah berwudhu dengan wudhu yang sempurna lalu dia keluar dari rumahnya ke masjid tidak ada niat selain untuk sholat dan memang tidak ada motivasi selain melaksanakan sholat lam yakhtu khutwatan illa rufi'alahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah dia tidak melangkahkan satu langkahnya melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan gugurkan satu dosa kemudian ditambahkan satu tingkatan derajat pahala dia hatta al masjid sampai dia masuk masjid. Dalam riwayat Muslim disebutkan kanat khutwatahu ihdahuma tahuttu khati'ah wa ihdahuma tarfa'u darajah. Dalam riwayat Muslim yang lain, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim akan tapi dalam riwayat Muslim dikatakan dua langkahnya, satu menggugurkan dosa, satu meninggikan derajat dia sampai dia masuk masjid. Apabila sudah sudah masuk masjid, fa idza dakhala al-masjid kana fi salati ma kanatis salatu hiya allati tahbisuhu apabila dia sudah masuk masjid kemudian dia melaksanakan salat sunnah selama dia masih menunggu salat yang akan dikerjakan salat fardunya maka dia akan dituliskan Allah mendapatkan pahala orang yang terus-terusan melakukan salat wal malaikatu yusalluna ala ahadihim au ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla malaikat akan terus mendoakan orang tadi selama dia berada di tempat yang dia gunakan untuk sholat pertama tadi sampai dia menunggu sholat berikutnya. Yaqulun, para malaikat mengatakan, Allahumma rahamhu, Allahumma gfir Allahumma tub Ya Allah rahmati dia, ampuni dia, terimalah taubatnya. Malam yu'zi fihi, malam yuhdith fihi. Selama orang tadi tidak menyakiti orang lain, dan juga tidak batal selama dia menunggu salat. Hadis ini seperti kita sebutkan muttafaqun alaih disepakati kesahihannya dan lafaznya adalah lafaz Imam Muslim. Hadis ini juga sama. Pelajaran pentingnya adalah bagaimana seseorang ketika dia melakukan ritual dan amal yang disebutkan dalam hadis ini wudu di rumah dan ini merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang akan melaksanakan sholat di masjid, tidak apa-apa dia wudhu di masjid. Akan tetapi ketika dia ingin mendapatkan kesempurnaan, maka dia wudhu di rumahnya, memperbaiki wudhunya, menyempurnakan sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia keluar rumah, tidak ingin berangkat ke kantor, kemudian mampir masjid, atau dia ingin belanja karena dekat dengan masjid sekalian ke masjid. Akan tetapi betul-betul dia keluar dari rumah untuk menuju rumah Allah untuk melaksanakan sholat berjamaah maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menuliskan pahala-pahala tadi didoakan malaikat kemudian dianggap sholat sampai sholat yang dia tunggu dia laksanakan selama dia menunggu antara sholat sunnah dengan sholat fardunya maka dia akan mendapatkan pahala sholat terus menerus ini menunjukkan bahwa orang yang meniatkan dari sejak awal akan melaksanakan sholat dia akan mendapatkan pahala yang terus menerus Bahkan yang istimewa pada hadis ini adalah orang itu akan didoakan malaikat. Kita bayangkan. Malaikat merupakan makhluk Allah yang sangat besar, kuat dan istimewa. La ya'sunallaha ma wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka adalah makhluk-makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan semua perintah Allah mereka kerjakan. Sekarang makhluk yang kuat itu mendoakan kita karena kita menunggu sholat berjamaah di masjid. Setelah kita berwuduk di rumah, kemudian kita meniatkan untuk datang ke masjid melaksanakan sholat. Para ulama mengatakan bahwa semua keistimewaan itu akan didapatkan apabila dia melakukan hal-hal yang disebutkan dalam hadis. Wuduk di rumah, melangkah berjalan ke masjid, kemudian dia sholat sunnah, dan dia tidak berpindah sampai sholat yang dia tunggu terlaksana. Ini menunjukkan keistimewaan niat pula. Bagaimana seseorang niat dari rumah akan mendapatkan pahala bertingkat-tingkat. Dan pahala sholat sudah dimulai sejak dia berwudu. Ketika di rumah dia berwudu, maka pahala yang ada dalam wudu itu akan menggugurkan dosa-dosa yang dia lakukan. Ketika dia membasuh mukanya, maka dosa yang ditimbulkan dari matanya, hidungnya, dan juga mulutnya akan jatuh bersama akhir qatrul ma bersama dengan akhir tetesan air yang dia gunakan untuk membasuh mukanya. Apabila dia telah membasuh dua tangannya, maka semua dosa yang dilakukan dengan kedua tangannya akan turun pula bersama akhir tetesan air dari asabi'ihi, dari ujung jarinya. Kemudian apabila dia membasuh kepalanya, maka dosa-dosa yang ditimbulkan dari kepalanya juga akan sama, berjatuhan bersama air terakhir yang menetes dari ujung rambutnya dan kaki juga demikian. Maka ini menunjukkan keistimewaan. Kemudian setelah itu dia melangkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih beliau mengatakan inna a'zaman nasi ajran fis salati ab'aduhum ilaiha masyyan fa ab'aduhum orang yang paling besar pahalanya ketika melaksanakan sholat berjamaah di masjid adalah justru orang yang langkahnya paling jauh semakin jauh dari masjid semakin panjang langkahnya maka semakin besar pahalanya Rasulullah SAW mengatakan demikian bahkan ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa justru pahala yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dari langkah seseorang ketika akan melaksanakan sholat berjamaah bukan hanya ketika dia berangkat bahkan pulangnya juga demikian sebagaimana disebutkan dalam sahih muslim dari sahabat Ubay bin Ka'ab beliau katakan kana rajulun la a'lamu rajulan ab'adu minal masjid minhu wa kana la yukhti'uhu salah aku kenal ada seseorang tidak ada yang rumahnya paling jauh dari masjid dari orang ini ya, bahkan dia tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah Faqila lahu, maka ada yang mengatakan kepadanya, "Law ishtaraita himaran tarkabuha fi dhalma'i war ramda." Kalau seandainya antum membeli tunggangan, ya, seekor keledai agar antum bisa tunggangin di kegelapan malam dan ketika panas yang betul-betul terik, Anda bisa terselamatkan dari panasnya padang pasir. Jawaban sahabat tadi, beliau katakan, "Innahu ma yasurruni an yakuna manzili ila jambil masjid." sungguhnya aku tidak tertarik untuk mendekatkan masjid dengan rumahku. Wal inni uridu an yuktabali li mamsyaya ilal masjidi wa ruju'i ila ahli hina raja'tu. Aku ingin ditulis pahala langkahku ketika aku datang ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah dan juga ketika aku kembali menuju rumahku lagi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar sahabat tadi mengatakan demikian, beliau mengatakan dalam Sahih Muslim, Qad jama'allahu laka dhalika kullahu. Semua yang engkau niatkan telah Allah kabulkan semua dan pahalanya telah dikumpulkan untukmu semua. Ini menunjukkan bahwa pahala ketika seorang melangkahkan kaki untuk menuju Salat jamaah akan dituliskan pula ketika dia pulangnya. Dan ini menjadi pahala keistimewaan orang yang datang ke masjid untuk melaksanakan Salat jamaah. Maka selain pelajaran tentang pentingnya niat dalam ibadah seseorang di sini juga ada penekanan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah sekalipun sebagian ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Dalam madhab syafi'i juga demikian. Ada juga yang mengatakan fardu kifayah. Dalam madhab syafi'i fardu kifayah. Sunnah muakkadah pendapat Abu Hanifah. Dalam, dalam madhab al-hanabila wajib dan fardu ain untuk melaksanakan sholat berjamaah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertekad untuk membakar rumah orang-orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq." Kami para sahabat menganggap bahwa orang yang ketinggalan dengan sengaja dan sering untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah, kami menganggap dia termasuk orang munafik yang terlihat jelas kemunafikannya. Maka pendapat ini yang dipegang para sahabat walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rajulaini hatta yuqam fi saf ada sebagian orang di kalangan kami dia sakit sampai tidak kuat berjalan bangun dibopong atau dipapah dua orang sampai dia bisa berdiri di saf kaum muslimin bagaimana semangat para sahabat dalam melaksanakan salat berjamaah ini menunjukkan betapa kuat pendapat yang mengatakan salat berjamaah adalah wajib untuk kaum laki-laki maka nah, tidak sepantasnya kaum muslimin yang ingin menjadi orang yang meneladani ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bermudah-mudah dalam melaksanakan sholat berjamaah meninggalkannya dan lebih memilih sholat di rumah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua mudah untuk menerima kebenaran melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa istiqamah di atas sunnah sampai kita menggapai husnul khatimah. Wallahu taala a'lam. Sallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.